Fikhul Asma'il Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia.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 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kebaikan bagi kita lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk untuk selalu berpegang dengan agamanya, dengan petunjuknya, dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada <clears throat> pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan <clears throat> mengumpulkan sebaik-baik bekal nanti ketika kita menghadapnya di hari kemudian yaitu mempelajari petunjuknya bahkan sebab utama yang akan menyempurnakan keimanan kita yaitu mengenal nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha agung. Alhamdulillah, kaum muslimin para pendengar Radio Rojak rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa contoh di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Telah kita bicarakan nama-nama yang paling agung, nama-nama yang merupakan apa ini uh, tempat kembali semua makna asmaul husna yaitu nama Allah, Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, maka kita akan melihat contoh-contoh lain dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Indah. Yang tentu saja semakin banyak kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita ketahui kandungan dari sifat kemuliaan yang terdapat dalam nama-nama tersebut, maka semakin sempurna pula keimanan kita dan semakin sempurna pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini jelas merupakan penyempurna tauhid seseorang dan ini merupakan sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah namanya yang sangat agung dan maha indah yaitu Al-Jamil. Al-Jamil yang maha indah, yang maha baik, yang maha bagus. Nama yang mulia ini mungkin kita kita kenal bersama. Dalam artian kita ketahui penetapannya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat mulia yang terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun <coughs> sebesar zarrah biji debu. Qala rajulun maka ada salah seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada yang bertanya, "Innallaha" apa ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, Inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memiliki atau memakai pakaian yang indah dan alas kaki yang bagus. Artinya dia bertanya apakah ini termasuk sombong yang nanti akan menghalangi orang masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Maha baik, maha bagus. Dan menyukai keindahan. Menyukai hal-hal yang baik, yang bagus. Al-kibru batarul haqqi wa gomtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq. Menolak kebenaran. Dan gomtun nas melecehkan atau menghinakan menghinakan manusia. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sekaligus menetapkan sifat uh, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini yaitu Al-Jamil yang maha indah. Pengertian indah atau maha indah dalam nama Allah Subhanahu wa taala ini tentu saja keindahan yang meliputi segala sesuatu yang ada pada zatnya. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Demikian pula sifat-sifatnya. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Dan demikian pula zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan pengenalan yang benar, sesuai dengan metode ahlu sunnah wal jamaah, maka pasti dia akan mencintainya. Karena tidak ada yang lebih indah dan memiliki segala keindahan melebihi Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan keindahan itu semua bersumber darinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Man Allah azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang semuanya indah, maka mesti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala secara secara pasti. Ini menunjukkan kepada kita <clears throat> bahwa tidak akan mungkin kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita mengenal keindahan nama-nama dan sifatnya. Keindahan perbuatan-perbuatannya, maka oleh karena itu mempelajari akidah asma sifat dari berbagai segi memang merupakan syarat agar seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan iman dalam dirinya. Bisa mencapai yang namanya mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Karena kita ketahui, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, kata beliau, Al-Mahabbatullah da'iyan mencintai sesuatu itu harus ada dua faktor yang mendukungnya. Pertama, kita harus mengetahui kebaikan dan keindahan sesuatu itu. Karena manusia tidak akan mungkin mencintai sesuatu kalau dia tidak mengetahui keindahannya. Oleh karena itu, mengenal sesuatu ini penting sekali agar manusia bisa menetapkan cinta kepada sesuatu itu. Kemudian, al-ijlal, adanya pengagungan terhadap sesuatu itu. Ini juga balik kepada mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dari sesuatu itu agar kita bisa mengagungkannya. Yang kedua hal ini al-jamal dan ijlal itu semuanya terdapat secara sempurna pada zat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wal mahabbatu laha da'iyan, kecintaan itu ada dua faktor yang mendorongnya al jamal wal ijlal pertama kecinta apa ini keindahan dan al ijlal pengagungan wa ta'ala lahul kamalul mutlaku min dzalika fa innahu jamilun yuhibbul jamal dan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak yang tidak terbatas dalam dua hal ini karena dia indah dan menyukai keindahan. Balil jamalu kulluhu lahu bahkan semua keindahan adalah miliknya dan darinya. Wal ijlalu kulluhu minhu dan semua pengagungan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yastahiqu an yuhabbu li min kulli wajhin siwa. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk dicintai dari segala segi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini yang maha agung ini memiliki kandungan yang sangat tinggi dalam menumbuhkan keimanan. <clears throat> Ayyuhal ikhwatu fillah ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. <clears throat> Dengan seseorang itu mengenal keindahan sifat-sifat Allah, yang dengan ini dia bisa mengambil dalil untuk menetapkan keindahan zat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan alam semesta beserta isinya. Dan inilah cara seseorang merenungi alam semesta atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Artinya, seseorang akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang terdapat di alam semesta ini kalau dia memahaminya dengan benar. Kalau dia sudah terbimbing terlebih dahulu dengan ayat-ayat syariah, ayat-ayat yang terdapat dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang yang saat ini hanya mementingkan untuk apa mereka katakan merenungkan keadaan di alam semesta atau mempelajari gejala-gejala al di alam semesta, padahal mereka tidak memiliki dasar pemahaman yang benar, sehingga ya iman mereka tidak bertambah juga dengan merenungkan gejala-gejala di alam semesta ini, bahkan sebagiannya malah menjadi semakin menyimpang dengan berusaha memaksa-maksakan peristiwa-peristiwa alam untuk dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Ini termasuk kekeliruan. Al-Sunnah tidak mengajarkan demikian. Al-Sunnah mengajarkan bahwasanya seseorang itu akan bisa mengambil pelajaran di alam semesta kalau dia sudah punya dasar pemikiran yang benar, sudah punya landasan pemahaman Islam yang benar. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil kebenaran dari alam semesta, bisa mengambil pelajaran dari alam semesta kalau sebelumnya tidak ada pelajaran dasar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Zur'a mengatakan, "Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah falaysa lahu fi hadil asya ibrah." Barang siapa yang tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki nasihat dari kitab Allah, tidak memiliki pelajaran dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala wahyunya, maka dia tidak akan bisa mengambil pelajaran dari dari segala sesuatu. Contohnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini? Kalau kita memperhatikan keadaan alam semesta beserta isinya, keindahan dan keteraturannya, sewaktu kita melihat pemandangan yang indah, sewaktu kita <clears throat> memperhatikan keteraturan susunan alam yang demikian rapi, maka ini kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini berarti dia memiliki perbuatan-perbuatan yang indah. Yang terbukti dengan salah satu di antara buktinya adalah keteraturan dan keindahan ciptaannya di alam semesta. Maka dengan perbuatan Allah yang indah ini kita mengambil dalil tentang indahnya sifat-sifatnya. Bagusnya sifat-sifatnya, maha baiknya sifat-sifatnya. Kemudian dengan itu kita meningkat lagi dengan keindahan sifat-sifatnya maka ini berarti menunjukkan keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan itu kita meningkat lagi kita berdalil untuk menetapkan keindahan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk apa ini mengambil pelajaran dari alam semesta untuk kemudian kita menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan makna dari sifat al-jamal, keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa jamaluhu subhanahu arba'u maratib. Keindahan, kemahindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu ada empat tingkatan. Pertama, jamaluz zat. Keindahan pada zatnya. Keindahan pada zatnya. Kemudian yang kedua, jamalus sifat keindahan pada sifat-sifatnya. Yang ketiga jamalul af'al. <clears throat> Keindahan pada perbuatan-perbuatannya. Dan yang keempat, wa jamalul asma' keindahan pada semua nama-namanya yang maha mulia. Kata beliau, fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmat Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya maha indah, sifat-sifatnya semua sifat-sifat kesempurnaan dan perbuatan-perbuatannya semua perbuatan yang mengandung hikmah, kebaikan, keadilan dan rahmat. Wa amma jamalu Zati wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu maka adapun keindahan dalam zatnya dan apa yang ada pada zatnya maka ini adalah perkara yang tidak diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaysa indal makhluqina minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi fa inna dzalikal jamalu masunun 'anil aghyari mahjubun bi satrir ridai wal izari كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري kata beliau <clears throat> makhluk atau manusia tidak akan mengetahui secara keseluruhan keindahan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang Allah perkenalkan bagi atau untuk mereka tentang dirinya yaitu hamba-hambanya yang Allah muliakan dengan pengetahuan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala terpelihara dari segala bentuk perubahan, kemudian tertutupi dengan hijab ar-rida wal-izar, ya, selendang dan sarung yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi Allah berfirman, "Al-kibriya uridai." Kebesaran itu adalah selendangku, wal azamatu izari dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi syai'in minhu azabtuhu. Barang siapa yang ingin merebut hal tersebut dariku maka aku akan mengazabnya. Oleh karena itu orang yang merasa sombong, ada orang yang merasa agung, di antara makhluk ini adalah orang-orang yang ter, tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, ini makna daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maka al ikhwatu fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, dari sini kita mengetahui dengan mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini dengan ini kita meyakini bahwa pertama segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di alam semesta ini itu tidak ada satupun yang buruk. Tidak ada satupun yang tercela. Semuanya adalah baik, semuanya adalah maslahat, semuanya adalah mengandung hikmah. Semuanya adalah mengandung hikmah. Oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan keindahan sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatannya ini untuk menghadapi dengan ridha dan lapang dada segala ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta ini termasuk dalam menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya. Inilah sumber kebahagiaan bagi manusia. Orang seperti inilah orang yang paling berbahagia hidupnya. Makanya kita tahu semua dalam Al-Quran ayat yang terkenal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak akan menimpa satu musibah pun. Oleh dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Ini adalah orang yang ketika dia ditimpa dengan musibah, dia ingat bahwa sifatnya Allah itu semua indah. Semua mengandung hikmah dan maslahat, maka dengan itu dia bersabar. Dia menerima, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan hidayah ke dalam hatinya. Ini merupakan sumber hidayah dan kebaikan bagi dirinya. Maka subhanallah orang yang beriman itu nikmat hidupnya. Tidak pernah merasa gundah dalam kehidupannya. <coughs> Apapun yang dialaminya, dihadapinya dengan lapang dada karena dia yakin kepada kemahaindahan semua sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala maka dijalaninya dengan lapang dada dengan penuh rasa ridha yang dengan ini akan menjadikan hidupnya tenang dan tidak pernah guncang sedikit pun. Inilah kita ketahui juga hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." Alangkah mengagum, mengagumkan keadaannya orang yang beriman. Semua perkara yang dihadapinya adalah baik. Semua keadaan yang dilaluinya adalah baik. In asobathu. In asobathu sarra. Kalau dia ditimpa kebaikan. Hamidallah atau syakarallah. Maka dia bersyukur kepada Allah. Maka itu adalah fakana dhalika khairan lahu. Itu adalah kebaikan baginya dan sebaliknya. Kalau dia ditimpa musibah atau sesuatu yang yang tidak disukainya maka dia akan bersabar maka itu juga adalah kebaikan baginya walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min yang ini tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka inilah salah satu di antara metode hidup bahagia dalam kehidupan kita. Kita beriman atau tidak beriman, taat atau tidak taat, musibah tidak akan luput dari kita. Orang kafir pun juga ditimpa musibah. Ada yang ketabrak, naudzubillah min darik. Ada yang meninggal orang-orang yang dicintainya. Ada yang kebakaran rumahnya. Orang kafir juga kena. Orang yang beriman juga kena. Cuma orang yang beriman menghadapi musibah tersebut dengan apa ini dengan iman yang benar sehingga musibah yang tadinya menyakitkan berganti menjadi nikmat dalam dirinya karena dihadapi dengan baik karena dihadapi dengan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mencintai hal ini dan memerintahkan kita untuk menyikapinya dengan hal tersebut. Ana inda dhanni abdi bi kata Allah dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aku ini adalah sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Maka orang yang beriman memperlakukan atau menyikapi ketentuan Allah dengan cara seperti ini. Sehingga hidupnya akan tenang. Hidupnya hanya berbolak-balik dalam kebaikan dan kebaikan Apalagi kalau dia merenungkan sisi-sisi kebaikan dari ketentuan yang Allah berlakukan dalam musibah misalnya. Banyak sekali. Yang justru kalau direnungkan ternyata musibah itu menjadikan, justru Allah jadikan pada hambanya yang beriman untuk kesempurnaan iman mereka. Di antara hikmah agung daripada musibah adalah untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Masya Allah dosa-dosa manusia banyak, apalagi dosa maksudnya dosa-dosa kecil yang akan menghalangi kesempurnaan imannya. Yang mungkin waktu dia istighfar luput dari ingatannya. Sehingga Allah tidak mengampuni atau belum mengampuni dosa-dosa ini ketika Allah ingin menyempurnakan kedekatan hamba itu kepadanya, maka Allah jadikan musibah yang dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Ahmad lainnya, ketika menjelaskan tentang hikmah daripada musibah di situ, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma yabrahul bala ubil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min Senantiasa musibah itu Allah timpakan pada seorang hamba sehingga nantinya Allah biarkan hamba itu berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki dosa sama sekali. Ini hikmah yang agung dan ini menunjukkan indah dan baiknya, maha baiknya perbuatan Allah menimpakan musibah kepada hamba-hambanya yang beriman. Belum lagi hikmah yang lain, kata Ibnu Qayyim, di antara hikmah apa ini ujian yang utama adalah untuk menyempurnakan ubudiah seorang hamba. Karena Allah menyukai hambanya yang menghambakan diri kepadanya, beribadah kepadanya dalam keadaan susah dan senang bukan dalam keadaan senang saja, bukan dalam keadaan lapang saja. Allah ingin menguji ubudiyah hamba tersebut bagaimana kalau ditimpakan kesusahan. Apakah dia bisa tetap konsisten dalam ibadah kepada Allah atau tidak. Ini juga hikmah yang agung dan masih banyak hikmah yang lain. Yang jelas dengan ini kita berdalil bahwa karena kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maha indah namanya, sifat-sifat perbuatannya, berarti segala sesuatu yang Allah perlakukan bagi manusia itu adalah keindahan. Maka Imam Az-Zahabi pernah menukil dalam biografinya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal Al Hasan radhiyallahu taala anhu Al Hasan bin radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ucapannya sahabat yang lain yaitu Abu Darda Abu Darda pernah mengatakan pernah berkata tentang <coughs> masalah agama, dia mengatakan al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina. Wasukmu ahabbu ilayha min as-sihhah. Kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan dan sakit lebih aku sukai daripada kesehatan. Nah, ini ucapan sahabat yang paham agama bahwa dia merasa dirinya lebih bisa menahan dan bersabar ketika menghadapi hal-hal yang sulit daripada senang. Dan ini merupakan menunjukkan ketinggian fikihnya sahabat yang mulia ini Abu Darda yang namanya Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Tapi mendengar ucapan ini Hasan radhiyallahu anhu cucunya Rasulullah memiliki fikih yang lebih tinggi. Ketika disampaikan kepadanya ucapan Abu Darda ini beliau mengatakan rahimahullahu Abu Darda. Rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Wa amma ana fa'akul adapun saya, maka yang aku katakan, yang saya katakan adalah manittakala ila mahtarahu Allah lahu lam yatamanna syai'an. Manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Adapun saya, maka yang saya akan katakan adalah barang siapa yang bersandar kepada baiknya segala sesuatu yang Allah pilihkan dan tetapkan baginya, maka dia tidak akan mengangan-angankan apapun selain itu. Imam Az-Zahabi mengomentari ucapan ini dengan mengatakan bahwa ini adalah tingkatan ridho terhadap ketentuan Allah yang paling tinggi. Jadi ucapan Hasan ini lebih bagus daripada ucapan yang pertama tadi. Karena dengan sikap ini berarti dia yakin semua yang Allah pilihkan baginya itu yang terbaik maka dia tidak mengangan-angankan yang lain selain apa yang Allah pilihkan baginya. Kalau Allah berikan dia kesehatan, dia bersyukur. Kalau Allah uji dia, dengan penyakit, maka dia bersabar. Kalau Allah berikan dia misalnya kekayaan, dia akan bersyukur dan menunaikan hak Allah padanya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya kalau dia diuji dengan penderitaan atau kemiskinan, maka dia bersabar. Istiqal, bersandar kepada pilihan baik yang Allah berikan kepadanya karena dia yakin bahwa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kebaikan dan keindahannya bahkan melebihi dari apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri. Maka subhanallah ini tingkatan orang-orang yang benar-benar paham tentang keagungan, keindahan dan maha bagusnya nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja setelah ini ayo ikhwatu fillah ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah setelah kita mengetahui demikian cara menyikapi ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta ini, maka terlebih-lebih lagi ketika menyikapi syariatnya, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah dan jelas menurunkan semua keindahan itu kepada syariatnya. Semua kebaikan kepada syariatnya. Maka orang tidak akan bisa menjadikan dirinya lahir dan batin kecuali dengan berpegang kepada agamanya Siapa yang bis, yang ingin memperbaiki hatinya, memperbaiki anggota badannya, memperbaiki hanya cuma di, hanya akan bisa dicapai dengan mengisinya dengan sumber keindahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajarkan kepada apa-apa yang bisa memberikan keindah apa ini kebaikan yang lahir dan batin bagimu ayat yang mulia ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan dan keindahan lahir dan batin yang akan dirasakan oleh manusia tergantung dari sejauh mana atau seberapa banyak dia mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Artinya, pada masing-masing dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, pada pada masing-masing dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada satu bagian dari kebaikan dan keindahan yang kalau semakin banyak manusia mengumpulkan dalam dirinya, maka semakin banyak pula, maka semakin banyak pula seseorang itu akan mendapatkan kebaikan hidup dan keindahan dalam dalam dirinya. Maka orang tidak akan mungkin mungkin bisa merasakan kebahagiaan dan keindahan hidup, kenikmatan hidup kalau tidak mengenal agamanya, tidak mengenal akidah yang benar, kemudian tidak mengisi hidupnya dengan ketaatan kepada Allah, tidak mengisi hidupnya dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Tidak akan mungkin seorang bisa merasakan kebahagiaan hidup. Oleh karena itulah dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin au unta wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibatan, wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan, sungguh-sungguh kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah di dunia ini. Kehidupan yang benar-benar penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka inilah keindahan Islam yang sekali lagi hanya akan difahami oleh orang-orang yang beriman oleh orang-orang yang benar-benar mengisi hidupnya dengan sumber dari keindahan ini. Lihatlah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh beberapa ulama ucapannya pernah mengatakan Inna lil hasanati ladhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa si'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati apa ini wa inna lisayyi'ati masawadan fil wajhi wa zalmatan fi qalbi wa bughdan wa wa dhiqan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi sesungguhnya perbuatan baik itu akan memberikan pengaruh positif berupa kecerahan pada wajah kemudian cahaya dalam hati kelapangan dalam rezeki dan kecintaan di hati manusia terhadap orang tersebut Sebaliknya perbuatan-perbuatan buruk akan menjadi wajah hitam, hati menjadi gelap, rezeki menjadi sempit dan kebencian hati di hati semua manusia terhadap orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka inilah keindahan, sumber keindahan yang harusnya kita berusaha untuk isi dalam kehidupan kita agar kita semakin banyak atau semakin besar mengambil bagian dari keindahan yang terdapat dalam agamanya dan termasuk yang paling indah dalam agama ini adalah mempelajari akidah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian yang sempurna dalam dalam hal ini. Kemudian, ayo ikhwatu fillah, kaum muslimin para pendengar Radio Rojak rahimakumullah. Uh, faedah-faedah terakhir yang saya akan bawakan sebelum kita akhiri dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Inna Allah jamilun yuhib jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Hadis yang mulia ini mengandung dua landasan agung dalam agama. Pertama, ma'rifah. Kita mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal namanya Al-Jamil yang maha indah, yang berarti Allah memiliki sifat Al-Jamal, maha indah. Jadi ada yang namanya ma'rifah, yang kedua ada suluk. Kita mengambil akhlak, pelajaran untuk merubah tingkah laku kita dalam hadis ini. Yuhibbul jamal, Allah menyukai keindahan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama Al-Jamil, Maha Indah, dan memiliki sifat Al-Jamal, yaitu Maha Indah, sifat keindahan. Allah mencintai hamba-hambanya yang beribadah kepadanya dengan keindahan, dengan kebaikan. Karena Allah mencintai ucapan, perbuatan, keadaan, dan tingkah laku yang indah. Allah menyukai hamba-hambanya yang memperindah ucapannya dengan kejujuran. Menghiasi lisannya, lidahnya dengan kejujuran. Dengan zikir kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik. Allah menyukai hambanya yang memiliki hati yang indah, yang diisi dengan keikhlasan, kecintaan, tawakal, selalu kembali kepada Allah, berharap dan takut, serta tunduk semata-mata kepadanya. Demikian pula Allah mencintai dari hamba-hambanya, anggota badan mereka untuk dihiasi dengan keindahan, yaitu dengan dihiasi dengan amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan amalan-amalan soleh, yang ini adalah sebaik-baik yang menghiasi badan manusia, sebaik-baik yang menghiasi badan manusia, termasuk juga dalam masalah ini apa yang ditunjukkan dalam hadis ini, yaitu menampakkan pakaian yang indah, kemudian mengenakan alas kaki yang indah, ya ini berpenampilan indah, selama bukan tujuan untuk kesombongan dan menghinakan orang lain, maka ini termasuk kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini. Makanya dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Ini hadis saya riwayat Imam Abu Daud. Yang menunjukkan kepada kita, hukum asal yang memakai pakaian indah tidak tercela. Allah menyukainya. Selama tujuan manusia bukan untuk kesombongan, untuk pamer, atau untuk merendahkan orang lain. Dan ini termasuk di antara hal-hal yang diperbolehkan menggunakan harta untuk kepentingan-kepentingan tersebut selama tidak berlebih-lebihan dan bukan untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencintai keindahan yang semua keindahan itu Allah Subhanahu wa taala apa ini tuangkan dalam syariatnya maka tentu saja balasan yang sempurna bagi orang-orang yang melaksanakan keindahan, menerapkan keindahan lahir dan batin dalam dirinya di dunia ini. Balasan yang per, yang paling sempurna bagi mereka adalah kenikmat yang penuh dengan keindahan di sorga nanti. Yang Allah gambarkan dalam hadis kursi yang sahih, "A'dadtu li'ibadiyah salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dunia kenikmatan di akhirat di sorga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan di sorga yang paling indah dan paling mulia secara mutlak adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata, ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala maka waktu itu Allah berfirman, Hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk sorga mengatakan, Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Maka Rasulullah SAW bersabda, fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, maka pada waktu itu penduduk sorga tidak merasakan sesuatu yang lebih mereka sukai, bahkan melebihi dari kenikmatan yang ada di sorga yang lainnya, melebihi dari kenikmatan ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha indah dan maha sempurna. Inilah kenikmatan yang paling besar Inilah ke keindahan yang paling tinggi dengan melihat wajah zat yang maha indah dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatannya. Oleh karena itu, tentu saja orang yang yang mendapatkan keindahan yang paling sempurna ini di akhirat adalah orang yang mengisi hidupnya dengan keindahan lahir dan batin di dunia. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menghubungkan antara kenikmatan memandang wajah Allah di akhirat nanti dengan keindahan yang paling utama yang dimiliki oleh orang yang beriman di dunia itu mengenal Allah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan benar-benar memahami nama-nama dan sifat-sifatnya dengan baik. Yaitu beliau mengambil dalil dengan hadis yang berisi doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Beliau berdoa dalam doanya, Allahumma inni as'aluka lidzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia, maha indah, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Fi ghairi dharra'a mudhirratin tanpa ada bahaya yang mencelakakan, wala fitnatin mudhillah dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ibnu Qayyim mengambil istimbat, mengambil eh, apa ini dalil dengan doa ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan kelezatan memandang wajah Allah dengan kelezatan merasakan syauk ila kerinduan bertemu Allah di dunia. Yang beliau mengatakan ini adalah buah dari pengenalan yang benar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kenikmatan yang paling tinggi, keindahan yang paling indah di dunia yang digambarkan oleh ulama yang terkenal Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai sorga di dunia. Beliau mengatakan inna fi dunya jannatan man lam yadukulha, la yadukulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada sorga yang barang siapa yang belum masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Inilah keindahan yang paling utama di dunia, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seorang akan mencapai kesempurnaan iman, kemanisan iman, kelezatan iman, yang digambarkan tadi oleh Ibnu Taimiyah sebagai surga di dunia yang sebenarnya, yang barang siapa yang merasakan kebaikan atau keindahan yang agung di dunia ini, maka dialah yang berhak mendapatkan kebaikan dan keindahan yang paling utama di akhirat nanti. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan senantiasa kepada kita taufiknya, petunjuknya untuk bisa mencapai kedudukan-kedudukan utama yang yang baik dalam agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan keindahan yang lahir dan yang dan yang batin dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil bagian yang sempurna yang sebanyak-banyaknya dari keindahan yang terdapat dalam agamanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu mempelajari agamanya, utamanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Minta maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sallallahu yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat di pagi ini dari pembahasan eh, penjelasan Asma Allah Al-Jamil. Semoga kita bisa memahaminya ya. Dan di Khotar Islam dimanapun Anda berada, berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan kesempatan pertama bagi penelpon di 0218236543 dan berikutnya kami pun insya Allah akan angkat pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Pak? Abu Syarif, Tanjung Priok, Ustaz. Silakan, Pak Abu Syarif. Ya, tanya. Uh, ada orang yang zikir saat itu menyebutnya Allah, Allah, Allahu, la ilaha illallah. Apakah itu ada petunjuk dari uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih nah. atas penjelasannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, zikir seperti itu seperti yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu tidak dicontohkan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zikir menyebut sekedar nama Allah Allah saja atau hu hu apalagi tidak ada syariatnya. Semua itu yang zikir yang syar'i yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qur'an bahkan adalah bukan dengan nama Allah semata-mata tapi ada sebelum atau sesudahnya. Misalnya Allahu Akbar atau la ilaha illallah, subhanallah ini digandengkan dengan dengan kalimat yang lain. Demikian pula dalam menyebutkan nama-nama Allah yang lainnya sudah terangkan berkali-kali pengertian berdoa dengan asmaul husna yang diperintahkan dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uuhu biha berdoalah kepada Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut yaitu maksudnya kita menyebut nama Allah dan berdoa dengan apa yang kita inginkan yang sesuai dengan kandungan nama tersebut. Misalnya kita meminta pengampunan. Ya Allah ampunilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun. Allahumma firli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi, maha penyayang begitu. Ya Allah, bukakanlah kebaikan kepadaku, innaka antal satah, sesungguhnya engkau adalah maha pembuka kebaikan, dan seterusnya. Adapun zikir yang tadi tidak dibenarkan. Banyak hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan zikir-zikir tapi tidak menyebutkan zikir yang seperti itu. Maka kita ketahui zikir tersebut tidak disyariatkan. Alhamdulillah, apa yang ada dalam hadis yang sahih sudah cukup banyak dan mencukupi kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya dengan zikir-zikir yang disyariatkan dalam dalam agamanya. Terima kasih untuk Ustaz atas jawabannya dan berikut kita angkat pertanyaan yang kedua dari menelpon kita. Halo Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? dari Abu Ahmad Jakarta Timur. Silakan Pak Abu Ahmad. Untuk beri nama anak itu Jamil eh, Jamal atau Jamilah boleh tidak Ustaz? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, uh, ini kaidah yang saya sudah pernah terangkan juga. uh, <coughs> keterangan dari para ulama kalau kita ingin lebih hati-hati ya. Jadi menggabungkan keterangan dari Syauh Semin dan fatwa ulama besar di Arab Saudi itu memakai nama, memakai dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Pertama, ya nama-nama yang khusus bagi Allah jelas ya diperbolehkan ya nama-nama yang mengandung uh, makna-makna yang khusus seperti tadi Ar-Rahman ya tidak boleh. Kemudian Allah ya tidak diperbolehkan. Uh, kemudian <coughs> adapun yang selain itu yang juga Allah sebutkan seperti Allah menamakan Rasulullah SAW dengan bil mu'minina raufur rahim ya. Beliau terhadap orang-orang yang beriman uh, apa ini penyantun dan penyayang begitu ya. Maka ini diperbolehkan dengan menggabungkan dua keterangan tadi itu jangan menggunakan alif dan lam. Jangan menggunakan alif dan lam seperti kalau kita Jamil atau jamila tidak ada masalah dan ini kita tahu sendiri uh, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita namanya jamila tidak ada masalah ya. Kemudian jangan kita melihat dari kandungan artinya. Karena arti daripada jamil sudah kita bahas tadi adalah yang maha indah dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi kita, jangan kita menganggap orang tersebut memiliki arti yang seperti itu. Makanya Nabi SAW pernah merubah nama salah seorang sahabat yang digelari Abu, Abu Hakam, Abu Hakam, dikarenakan dia suka memutuskan urusan atau perselisihan di antara kaumnya, yang mereka selalu ridho dan puas dengan keputusannya maka digelar dia Abul Hakam, yakni yang bagus keputusannya. Nah, karena melihat nama ini, melihat para sahabat ini menggunakan memberikan nama kepadanya dengan mempertimbangkan kandungannya, maka Nabi SAW menyuruh berubahnya. Akhirnya dia, dia di, diberikan kunyah atau nama dengan nama anaknya yang paling besar tersebut diganti kunyahnya, diganti e, penamaannya tadi itu. Karena mereka memandang arti, maka arti yang sempurna jelas cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini kita boleh menamakan kayak Jamil atau Jamila tidak mengapa atau Jamal ya tidak ada tidak ada masalah karena tujuan kita tidak mengartikan maknanya seperti makna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib Ustaz, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Kita angkat yang ketiga untuk penelpon kita di pagi ini ada Ibu Ismi di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ustadz, bagaimana cara kita mengungkapkan keindahan Allah sementara uh, Rasulullah sendiri uh, tidak mampu untuk mengungkapkan keindahannya? Nah, di mana dalam sebuah hadis uh, Rasulullah berkata, "Saya tidak bisa menghindarkan atau menghitung pujian kepadamu uh, engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, betul. Ya, jadi hadis dari hadis sahih riwayat Imam Muslim, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa mem membatasi atau menghitung pujian dan sanjungan kepadamu karena kamu seperti yang kamu puji bagi dirimu sendiri. Maka hadis ini menunjukkan salah satu di antara menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan Allah itu tidak bisa terbatasi. Yang mampu kita lakukan sebagai makhluk adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak melebihi hal itu. Dan ini cukup bagi manusia untuk menyempurnakan keimanannya. Kita ingat, yang menurunkan Al-Quran, wahyu dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah Allah. Dan dia maha mengetahui bahwa dengan ini cukup bagi manusia untuk menyempurnakan dan memperindah diri mereka lahir dan batin. Seandainya Allah mengetahui bahwa itu kurang, maka Allah akan turunkan yang lain untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Maka kita yakin dengan apa yang ada dalam syariat itu cukup untuk mengungkapkan keindahan dan pujian kita bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kita meyakini bahwasanya pujian dan keindahan Allah yang lainnya masih banyak yang yang tidak kita ketahui. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau tentang nama-nama Allah yang tidak terbatas. As'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama maha indah, maha mulia yang kamu miliki yang kamu namakan di dengannya, atau yang kamu turunkan pada kitabmu, atau yang kamu kamu ajarkan pada salah seorang dari makhluk makhlukmu atau yang kamu sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi yang terakhir ini yang Allah simpan pada ilmu gaib di sisinya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, kita cukup memuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita dan itulah yang dituntut dalam agama ini untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Ya. Ya, nah. nah, terima kasih untuk jawaban Ustadz. Jazakallah heran. Kemudian kita angkat pertanyaan yang sudah masuk. Banyak kita uh, dapatkan pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat. Di antaranya untuk yang pertama dari Bapak Sulaiman di Bekasi yang bertanya, Ustadz bagaimanakah hukumnya memajang uh, nama Allah atau uh, sebagian dari asma Allah Ta'ala di dinding rumah atau di masjid? Mohon penjelasannya. Jazakallah heran uh, ini diterangkan oleh banyak ulama termasuk Imam Nawawi kemudian Syekh Abdul Razak juga menyebutkannya dalam <coughs> kita Siki Asmaul Husna bahwa perbuatan yang kita kenal dengan kaligrafi Islam yang di situ memuat nama Allah menggambarnya kemudian ditaruh di dinding ini termasuk penyimpangan dalam memperlakukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Karena nama Allah diturunkan bukan untuk hiasan, demikian pula Al-Qur'an. Apalagi naudzubillah min dalik ada orang yang yang menggunakannya sekedar untuk menolak bala mengusir syaitan. Ini terlalu rendah. Kalau nama-nama Allah Subhanahu wa taala firman yang demikian mulia ditujukan hanya untuk itu. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Maka ini kelihatannya mengagumkan padahal berisi penghinaan. Naudzubillah min dalik atau minimal kurang menghargai dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala firman firmannya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Maka ini dihindarkan, dijauhi kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di rumah kita dengan tujuan beribadah itu dengan sendirinya sudah mengusir syaitan. Surat Al-Baqarah yang dibacakan di rumah seorang muslim akan membuat jin lari darinya. Dan yang paling utama adalah tawakal kepada Allah, menyandarkan rasa takut kepada Allah, membuat kita aman dari semua kejahatan yang ada di alam semesta ini. Belum lagi banyak zikir kepada Allah yang kita baca di pagi dan sore untuk perlindungan dan seterusnya. Ini cukup bagi kita. Dan Eh, apa ini jadi tidak dibenarkan. Jadi apa ini menghiasi dinding dan seterusnya dengan apa-apa yang mereka namakan dengan hiasan Islamnya atau kaligrafi Islam ini ini sesuatu yang dilarang oleh para ulama dalam dalam agama ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan yang datang masih dari pesan uh, singkat di pagi ini dari e, Ibu Astuti di Depok yang bertanya, Barakallahu fikum ya Ustadz, Eh, saya sebagai seorang uh, manusia yang berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya uh, uh, berupaya untuk terus belajar di dalam mengenal Allah taala dan tunduk atas segala ketentuannya. Menjadi manusia yang baik ataukah yang buruk merupakan tapi kami uh, kami ulangi, tapi menjadi manusia yang baik atau yang buruk adalah merupakan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua yang jadi pertanyaan dan menjadi kekhawatiran dari penanya ini adalah bahwasanya saya khawatir Allah mentakdirkan saya menjadi manusia yang tidak baik sehingga saya menjadi uh, manusia yang sengsara di akhirat kelak. Mohon uh, uh, mungkin pencerahannya dari uh, kalimat yang disampaikan oleh penanya ini, bagaimanakah Ustaz me, me, menyikapi adanya takdir uh, baik dan buruk uh, bagi setiap manusia yang telah Allah tetapkan bagi kita? Jazakallah khairan. Ya, uh, menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala sebenarnya insya Allah saya ingin uh, mengadakan pembahasan khusus tentang materi ini. Nah. Mudah-mudahan nanti bisa minggu berikutnya ya biar lebih jelas. Nah. Maka jawab secara ringkas bahwa menyikapi masalah takdir sebagaimana masalah-masalah keimanan yang lainnya adalah perkara yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak ada yang masalah padanya. Kita menyikapinya dengan baik seperti yang Ibu katakan tadi dan saya berdoa semoga Ibu kemudian ikhwan dan akhwat yang lainnya yang mendengarkan kajian ini dan semua kaum muslimin dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agamanya dan diberikan uh, husnul khatimah serta takdir yang baik sampai di akhir hayat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dengan keinginan untuk berbuat baik yang semoga Allah mudahkan bagi ibu dan semua kita itu sudah menunjukkan bahwa ini merupakan tanda ibu akan mendapatkan takdir yang baik. Karena takdir yang baik itu ada sebabnya. Kalau orang berusaha meniti jalan yang baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Kulil hakum min rabbikum faman sya'afal yu'min, wa man sya'afal yakfur. Katakanlah kebenaran itu adalah dari Allah, maka barang siapa yang ingin beriman, maka hendaknya dia beriman. Barang siapa yang, yang ingin kafir, ya silakan berpaling dari kebaikan. Jadi, orang yang mengikuti jalan kebaikan, dalam ayat lain Allah berfirman, fujuraha wa taqwaha pada aflaha man Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan mengikuti ketakwaan jalan yang baik. Jadi orang yang sudah berusaha dalam dirinya memperbaiki lahir dan batinnya, ditambah satu lagi yang kurang tadi, sangka baik kepada Allah. Jadi jangan, aduh saya khawatir, apa mendapatkan jangan jangan khawatir seperti ini. Berlindung kepada Allah kemudian insya Allah saya termasuk orang yang baik, maka saya diambil jalan kebaikan. Itu cara sangka baik kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan takdir yang baik insya Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis kursi yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ana inda abdi Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku. Orang yang bersangka baik berharap baik kepada Allah akan diberikan kebaikan. Sebaliknya yang bersangka buruk mengharapkan keburukan bagi dirinya akan diberikan sesuai dengan persangkaannya. Naudzubillah min dzalik. Maka mengenai masalah takdir persis seperti yang kita lakukan dalam masalah rezeki kita. Orang-orang yang meyakini orang mungkin meyakini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita lihat mereka juga berusaha keluar bekerja misalnya ke kantor pagi, pulang siang atau sore yang berdagang keluar pagi-pagi kemudian siangnya atau sorenya pulang dari tempat dagangnya. Tidak mempengaruhi mereka iman iman mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan rezeki untuk menjadikan mereka malas bekerja bahkan mereka berusaha mencari kualitas barang yang bagus kerja sungguh-sungguh memanajemen apa ini usahanya dengan baik kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh dan seterusnya ini menunjukkan manusia secara fitrah sebenarnya menerima hal ini dengan dia mengimani rezeki dari Allah adalah dia bersandar kepada Allah. Dia meminta, berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal, mudahkanlah aku mendapatkan rezeki untuk kebaikan dalam hidupku agar aku bisa beribadah denganmu dengan sebaik-baiknya, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Persis seperti itu caranya kita memahami takdir, yaitu dengan memahami masalah rezeki kita. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita mendapati diri kita juga berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang baik yang ini menunjukkan pertanda bahwa kita sendiri secara fitrah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya yang kalau kita tempuh sebab-sebabnya insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dari segala sesuatu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan bagi ibu yang bertanya dan bagi kita semua dalam agamanya sampai di akhir hayat kita nantinya insya Allah. Nah, amin. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Kita angkat yang berikutnya masih ada waktu Ustaz ya, untuk uh, kita angkat dari penelpon kembali ada Ibu Ismi di Bekasi. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ah, wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, ini mau, nada, mau nanya tentang yang tadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW katanya bersikap uh, bil mukmini ra'ufur rahim, nah. uh, bersikap sangat penyantun dan uh, penyayang kepada kaum berim, uh, umat yang beriman. Iya. Terus yang uh, dan Rasulullah juga sangat dalam kajian lain saya mendengar juga kalau Rasulullah dengan orang kafir sangat kerasnya bahkan kalau bersisipan iya. yeah. dengan satu jalan uh, menyempitkan jalan itu. Iya, iya. Halo? Iya silakan ibu. Hmm. Terus uh, yang mau saya tanyakan uh, seperti apa kalau sekarang ini uh, kaifiahnya, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bersikap dengan orang-orang yang kafir itu. Sedangkan uh, juga kita diajarkan untuk uh, kalau ke, uh, bersama orang kafir yang dalam lindungan pemerintah pun juga harus uh, kita hormati. Yeah. Iya. Uh, mohon penjelasannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hmm. Ya. <coughs> ya, jadi uh, pertanyaan yang baik sekali Bu tadi itu seperti itulah. Jadi kita harus memahami Islam secara keseluruhan tidak bisa kita memahami satu ayat, satu hadis, kemudian tinggalkan yang lainnya. Maka kita memahami pengertian kita diperintahkan untuk sikapnya para sahabat asyiddau alal kuffari ruhama'u bainahum ya. Keras terhadap orang-orang kafir dan penyayang di antara mereka. Kita dapati sikap keras ini ditempatkan pada orang-orang yang memang harus dikerasi secara bohir secara umum yang jelas kepada orang-orang kafir dalam hati kita harus punya kebencian. Tidak boleh kagum terhadap keyakinan mereka karena mereka kufur terhadap Allah mereka adalah musuh-musuh Allah, maka sebagai seorang muslim tidak boleh kita mencintai dan melakukan hal-hal yang bisa menjadikan dalam diri kita cinta kepada mereka. Itu sikap kita, kebencian dalam hati. Adapun dalam dohir, ada orang-orang yang disikapi diperintahkan kita dalam Al-Quran dan Sunnah untuk disikapi dengan keras, ada juga yang tidak. Contohnya dalam Al-Quran, Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini, walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuksitu ilayhim Inna ma inna Allah yusibul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari dari negeri-negeri kalian untuk kalian bersikap baik dan adil terhadap mereka. Artinya apa? Dalam masalah-masalah dunia. Dalam urusan-urusan dunia. Coba lihat di, di Al-Quran di Juz 28 ini, surat-surat Al-Mumtahanah. Jadi apa di dalam dalam masalah urusan-urusan dunia. Kayak misalnya kita berdagang, kita sampaikan apa adanya dagangan kita ada yang cacat, ada yang itu yang dimasukkan dengan kebaikan dan bersikap adil terhadap mereka. Kalau kita punya utang ya kita bayar. Yang ini juga bertujuan untuk memudahkan mereka tertarik kepada Islam. Sebagaimana Nabi saw diperintahkan dalam Al Quran jahidil kufar, wal munafikin berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi lihat perbuatannya Nabi SAW terhadap orang-orang munafik. Bahkan tokohnya munafik yang meninggal dunia Rasulullah SAW ingin salati kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipakaikan bajunya gamisnya Nabi SAW. Untuk apa? Bukan tujuan untuk menunjukkan cinta kepada dia tidak, tapi untuk menarik pengikutnya. Ini apa ini Abdullah bin Ubay yang tokohnya munafik ini karena dia punya banyak pengikut agar pengikutnya itu tertarik kepada Islam bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan musuhnya dengan sikap yang akhlak yang baik yang dengan ini akan menarik simpati mereka untuk masuk ke dalam Islam dan ini kita buktikan banyak dari perbuatan-perbuatan para sahabat akhlak mereka yang mulia yang kemudian menjadi tertariknya orang-orang kafir jadi kita menempatkan siapa yang kita kerasi <clears throat> dan kondisi-kondisi tersebut sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan inilah gunanya kita mempelajari agama Islam secara keseluruhan agar kita bisa memahami semua hukum-hukumnya dengan baik dan benar ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz Zakal Heran dan berikutnya kita angkat pertanyaan uh, kita di telepon kembali yang terakhir saja ya, di pagi ini ada uh, Ibu Nia di Jakarta silakan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullah. Bertanya. Silakan. Saya pernah mendengar entah itu sebuah hadis atau bukan yang berkata bahwa dilarang untuk berpakaian bagus di tengah orang-orang yang tidak mampu untuk berpakaian bagus dan dilarang untuk berpakaian jelek di tengah orang-orang yang berpakaian uh, yang mampu untuk berpakaian bagus. Iya. Nah kaitannya dengan orang yang uh, tidak menyombongkan diri dengan memakai baju bagus itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah silahkan Ustaz. Uh, masalah tadi kalau hadis saya saya belum pernah dengar hadis yang seperti itu ya. Nah. Kalau itu dari hadis Nabi SAW mungkin dari asar atau dari am saya nggak tahu. Cuma yang jelas kalau kita melihat makna dari ucapan tadi itu kembali kepada masalah <clears throat> eh, kembali kepada masalah eh, khawatir kalau pakaian bagus di tengah orang-orang yang berpenampilan buruk khawatir kita sombong. Nah. Atau kembali kepada masalah syukur, ini pakaian popularitas yang menjadikan kita lain sendiri tampil beda di hadapan orang lain. Itu sudah kita ketahui, ada celahannya dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, <clears throat> man lagi sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauma madillatin yaumal qiyamati summa ulhiba fihi naran. Barang siapa yang memakai pakaian yang menarik perhatian, yang beda sendiri di tengah masyarakatnya, maka Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan di akhirat, kemudian dinyalakan padanya api neraka. Para seperti Syah Albani menerangkan, ini bisa berarti pakaian yang terlalu indah dengan tujuan untuk sombong atau terlalu buruk supaya dikira zuhud. <clears throat> Dengan pengertian yang tadi dilarang. Jadi kalau untuk menyombongkan diri atau ingin terkenal supaya dianggap soleh dengan pakaiannya, atau dengan tujuan yang pertama tadi saya katakan untuk kesombongan ketika memakai pakaian, maka mungkin pengertian dari ucapan tadi adalah kembali kepada dua makna yang saya sebutkan itu wallah alam bisawab ya. Nah, Ustaz Zakallah heran atas uh, waktunya yang Ustaz uh, luangkan di pagi hari ini. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita ada kesimpulan akhir silakan Ustaz. Ya, kesimpulannya maka dengan kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala maka dengan ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua perbuatan-perbuatannya maha indah sebagaimana sifat-sifatnya, nama-namanya dan zatnya maha indah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menghiasi dirinya dengan keindahan lahir dan batin, maka hendaknya dia mempelajari agamanya, mempelajari hukum-hukum syariatnya, kemudian mengamalkan dalam dirinya hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin agar dia bisa meraih keindahan lahir dan batin dalam dalam dirinya ya. Fikhul asma'il husna Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. سيجزون ما كانوا يعملون Misalnya dalam Simaklah kajian fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama al Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz